Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Tajuk kajian kita kali ini adalah metode dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ad-da'wah yang sudah antum ketahui merupakan salah satu amal ibadah. Salah satu amal ibadah dalam Islam yang sama dengan ibadah-ibadah lainnya dari sisi yang pertama menuntut dari kita ikhlas niyah lillahi azza wa jalla mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengemban dan menjalankan amanah dakwah. Benar-benar mengharapkan riba Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengharapkan kebaikan untuk umat sebagaimana kita mengharapkan kebaikan tersebut untuk diri kita. Benar-benar mengharapkan adanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di balik amal dakwah yang kita lakukan. Tidak untuk yang lainnya. Tidaklah dakwah yang kita lakukan ini untuk selain Allah, untuk selain ridhonya, untuk mendapatkan sanjungan manusia, simpati manusia, atau berbagai perkara duniawi lainnya. Ingin mendapatkan kedudukan, posisi dalam kehidupan atau tatanan sosial kemasyarakatan. La, yang seperti itu adalah nawaya yang tercela. Dakwah harus benar-benar ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengajak manusia kepada dirinya, mengajak manusia kepada mazhabnya, mengajak manusia untuk mengagumkannya, tetapi memang benar-benar dakwah itu karena Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sempat kemarin kita singgung dalam kajian sore hari di masjid ini bahwa dakwah bukan tanpa konsekuensi. Bahwasanya dakwah sebagaimana telah lalu dari para pendahulu kita mengalami berbagai tantangan, berbagai cobaan di balik dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا dan demikianlah kata Allah telah kami jadikan bagi setiap nabi di dalam berdakwah musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan. Dan cukup Rabbmu sebagai hadi, sebagai penjamin pemberi hidayah kepada engkau, kepada manusia, walaupun para musuh tersebut berusaha menghalanginya. Wa nasira dan cukup Allah sebagai nasir, sebagai penolongmu dan penolong dakwah ini. Ini adalah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya musuh-musuh terhadap dakwah yang berusaha untuk menghalangi dakwah dengan sekuat tenaga baik dengan ambisi syahwatnya ataupun melalui syubuhat-syubuhat ataupun bahkan sampai pada tindakan fisik. Maka dakwah yang seperti ini yang juga Allah tegaskan dalam ayatnya yang lainnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah. Telah kami jadikan bagi setiap nabi dan tentunya para pengikut dan para pewaris nabi musuh di dalam dakwahnya baik dari kalangan syaitan yang berwajah jin dari bangsa jin ataupun syaitan yang berwajah manusia dari bangsa manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Masing-masing syaitan itu memberikan masukan, memberikan informasi-informasi terhadap yang lainnya dalam upaya mereka menghalangi dakwatul haq dalam upaya mereka menggagalkan dakwah kepada tauhid. Mereka saling bersatu padu, mereka saling memberikan informasi dan masukan, manuver-manuver, metode-metode dan teknis-teknis untuk menggagalkan dakwatul haq. Ini sudah berjalan sejak awal dakwatul tauhid dan dakwatul hak ini berjalan di muka bumi oleh para nabi dan para rasul. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita mengetahui hal ini, maka ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat di dalam berdakwah sangat membantu kita untuk kita istiqamah di atasnya. Untuk kita tetap berjalan di atasnya dengan segala rintangan, dengan segala cobaan. Kalau kita buka sejarah para nabi, bagaimana para nabi itu dilempari oleh kaumnya karena berdakwah. Kita belum merasakan yang seperti itu. Bagaimana para nabi beserta keluarganya diancam untuk dibunuh. Semua itu tidak menghentikan langkah mereka berdakwah. Kenapa sebabnya? Karena mereka mukhlisun. Mereka orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah. Mereka hanya mengharapkan surga Allah, jannah Allah. Sehingga mereka tetap menghadapinya. Terus istiqamah di atas dakwah. Kita lihat sejarah umat para nabi yang mengikuti jejak para nabi dan rasul tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu" hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk jannah sementara belum datang kepada kalian belum menimpa kalian berbagai musibah malapetaka dan ujian yang telah menimpa orang-orang beriman sebelum kalian. Sungguh telah menimpa kepada mereka kemiskinan, penyakit, musibah-musibah dan jiwa mereka diancam untuk dibunuh, untuk dibinasakan sampai pada titik klimaksnya para nabi dan pengikutnya tadi mengatakan mata nasrullah Kapan pertolongan Allah akan datang? Bukan tidak yakin, tetapi mereka berdoa dan meminta karena dahsyatnya ujian yang mereka timpa. Miskin karena berdakwah, karena berpegang kepada tauhid. Miskin hingga tidak jarang dari dia ataupun keluarganya atau anak-anaknya yang ditimpa oleh penyakit. Belum lagi musibah-musibah yang lainnya. Dibunuh istri mereka di hadapan mereka. Dibunuh anak-anak mereka. Kita masih ingat peristiwa Ashabil Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Bagaimana digalikan oleh musuh-musuh Allah. Digalikan parit yang sangat lebar dan luas Kemudian anak-anak mereka dilemparkan ke sana agar para orang tua, para lelaki mau bertaubat menurut mereka, meninggalkan keimanannya. Tapi semua itu tidak membuat mereka mundur. Ikhwani fid din, azani wa iyyakum. Sejarah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peristiwa keluarga Yasir yang disiksa oleh Quraisy. Dibunuhlah Yasir ayah Ammar dan dibunuhlah ibunya Sumayyah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena berpegang teguh dengan dakwah. Para hadiri ikhwani fiddin azan ya Allah wa Tentu berbagai ujian ini semua di samping di satu sisi merupakan ujian dan fitnah bagi kita. Yang Allah sebutkan di dalam ayatnya. Ma kana Allahu liyadaral mu'minin ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan kalian di atas kondisi seperti ini pengakuan keimanan, pernyataan keislaman tanpa ada fitnah, tanpa ada ujian tidak mungkin kata Allah. Pasti akan datang ujian tersebut untuk Allah membedakan mana hamba-hambanya yang khabib, yang jelek, yang tidak benar, tidak jujur keimanannya dan siapa di antara hamba-hamba itu yang baik keimanannya yang benar, teguh dan kokoh tauhid dan keislamannya. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang akan terus berlanjut hingga hari kiamat dan kita pun termasuk dalam proses tersebut. Ikhwani fitina azani Allah wa Maka yang pertama kali mesti kita menjaganya dan berupaya meningkatkannya adalah keikhlasan. Karena keikhlasan merupakan bukti dari kejujuran. Keikhlasan akan mendatangkan as-sabr, kesabaran. Tidak bisa kita bersabar menghadapi tantangan-tantangan dakwah kalau kita tidak ikhlas, maka sekali lagi ini adalah perkara penting karena memang dakwah merupakan salah satu ibadah yang kita dituntut untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena dakwah itu adalah ibadah maka dituntut terwujudnya persyaratan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Adanya upaya mengikuti, meneladani contoh dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencocoki dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian dakwah dituntut padanya al-mutaba'ah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika dakwah kita keluar dari bimbingan dalil Al-Quran ataupun Sunnah, tidak ada padanya sikap al-mutaba'ah, meneladani dan mengikuti contoh dan bimbingan sistem Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Salaf di dalam berdakwah, maka dakwah itu menjadi ad-dakwah al-mardudah menjadi dakwah yang tertolak, tidak diterima, tidak diakui dan tidak dinilai sebagai amal soleh. Maka materi kita dalam daurah ini adalah mengenal lebih dekat tentang metode dakwah ahli sunnah wal jamaah. Mengingat ramainya, banyaknya klaim dan pengakuan berbagai bentuk dakwah berbagai bentuk kegiatan, berbagai bentuk kelompok yang mengaku bahwa mereka berada di atas metode dakwah yang benar. Terkait dengan al-mutaba'ah ini, sebagaimana antum tahu berbagai adillah tentangnya, dakwah pun masuk dalam kategori hadis man ahdata fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, dalam urusan agama ini, maka sungguh itu tertolak kepada pelakunya. Man ahdata fi amrina hadza ma laysa minhu. Barang siapa yang mengada-ngada sebuah amalan, sebuah metode, sebuah sistem dalam urusan agama ini yang bukan bagian daripada agama, bukan bagian daripada Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu tertolak. Demikian tentang metode dakwah, sistem berdakwah. Ketika sistem dan metode dakwah itu bukan dari bagian yang dicontohkan, maka dakwah tersebut menjadi dakwah yang tertolak. Tidak dinilai sebagai amalan soleh. Bahkan pelakunya menanggung beban dosa pelakunya menanggung beban dosa dan tidak hanya dikatakan tidak bisa berdakwah atau bukan dakwah bahkan sebaliknya dikatakan itu adalah ad-da'wa ila dhalalah seruan dan dakwah ajakan kepada kesesatan ikhwani fid din wa iyyakum tentu ketika kita akan membahas tentang metode dakwah berlaku dalam permasalahan ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang hidup nanti di antara kalian pasti akan mendapatkan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, klaim demi klaim yang banyak, pengakuan demi pengakuan yang banyak, asabiah demi asabiah. Maka kata Rasulullah di saat seperti itu wajib atas kalian semuanya untuk kembali berpegang teguh kepada sunnahku, prinsipku, cara dan metodeku di dalam berislam termasuk di dalam berdakwah. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin, metode para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum di dalam kita berdakwah sehingga sunnah Nabi, metode Nabi, tarikah Nabi dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin menjadi mizan, menjadi tolok ukur kebenaran seluruh bentuk dakwah. Sebagai laboratorium penguji apakah dakwah itu benar ataukah tidak sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Semua bentuk dakwah harus masuk dalam laborat ini tadi untuk dinilai. Benar gak dakwahnya? Ada penyakit gak di dalamnya? Ada penyimpangan ataukah tidak? Semuanya harus dinilai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Sebelum saya melanjutkan materi ini, Eh, penting rasanya saya untuk menyampaikan suatu hal di luar materi selagi saya masih ingat. Nah, yaitu kepada para ummahat, kepada para nisa, sekali lagi nasihat ini lebih khusus untuk kaum nisa walaupun juga kepada para suami, pemimpin rumah tangga juga patut dan harus mengetahuinya bahwa aurat wanita termasuk di dalamnya di samping wajah juga kedua telapak tangan adalah wajib untuk ditutup. Kedua telapak tangan termasuk aurat. Oleh karena itu, dalam kondisi ketika kalian wahai nisa keluar dari rumah sebagiannya menggendong putra atau putrinya atau sebagiannya terpaksa dia harus mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu, mengulurkan sesuatu, maka dihimbau kepada seluruh an-nisa seluruh ummahat dan akhwat untuk mengenakan kaos tangan. Untuk mengenakan kaos atau sarung sarung tangan. Dengan tujuan membantu kalian untuk lebih menutup aurah. Demikian nasihat para ulama kita. Nah, untuk kita lebih atau kalian wahai wanita lebih mudah menutup auratnya. Sekali lagi ini sangat penting untuk diingatkan bahwa kedua telapak tangan termasuk aurah ala rajih dari pendapat yang kuat naam sebagaimana juga wajah adalah aurah nah sekali lagi dihimbau kepada an-nisa atau kaum wanita ummahat akhawat untuk mengenakan sarung tangan kepada para suami dibantu para istri di rumah untuk ingat. Nah, karena suatu waktu mungkin di luar dia terpaksa harus menggendong anak, meletakkan anak atau HP dia ingin menelpon dan yang semisalnya, maka auratnya tetap ter terjaga. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala meridai amalan kita. Kembali kepada topik pembahasan di daurah kita ini. Bahwasanya dakwah pun sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya harus berjalan di atas prinsip al-mutaba'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, sampaikan hadhihi sabili, ini adalah jalanku, metodeku, prinsipku, sunnahku. Aku berdakwah di atas ilmu, di atas basirah, ini adalah prinsipku dan orang-orang yang mengikuti jejakku. Dari ayat ini, di antara faidah ilmu yang bisa kita ambil adalah bahwa dakwah harus mengikuti jenjang atau jejak bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tegas pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya tentang al-firqatun najiyah ketika mengabarkan tentang akan terpecahnya umat ini dalam hadis yang datang dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum Rasulullah mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha al-nar illa wahidah dan akan terpecah umat ini yakni umat Rasul ini ummatul ijabah bukan ummatul dakwah ummatul ijabah maknanya adalah umat yang telah mengaku mengikuti dakwah Rasulullah mengaku sebagai muslim mengucapkan la ilaha i la ilaha illallah itu namanya ummatul ijabah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala bahwa kalimat wasataftariku hadhil ummah dalam riwayat lain ummati dan akan terpecah umat ini atau umatku ini yang dimaksud dengan umat di sini adalah ummatul ijabah. Apa maksud ummatul ijabah? Yaitu umat yang sudah mau menerima Islam, mau menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ummatu dakwah adalah ummah yang belum atau yang sifatnya global yang nabi diutus kepadanya, itu namanya ummatu dakwah. Ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ummatu dakwah atau afwan ummatu al ijabah. Kenapa penting diingatkan ini? Karena di sini ada sebuah syubhat, semoga nanti bisa dijelaskan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ditanya Nabi, siapa al-firqatun najiyah ini? Al-firqah yang satu-satunya akan selamat Beliau menjawab, "Man kana mithlu ana 'alaihi al-yawm wa ashabi." Barang siapa yang kondisi dia seperti kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Termasuk kondisi dan keadaan metode dan sistem dakwah Barang siapa yang metode dakwahnya sesuai dengan metode dakwah Rasul dan para sahabatnya pada waktu itu, maka itulah yang termasuk dalam al-firqatun najiyah. Barang siapa yang metode dakwahnya menyelisihi metode dakwah Rasulullah dan para sahabatnya, maka itu adalah metode dakwah yang bid'ah yang diada-adakan yang tertolak tidak diterima sebagai amal saleh. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka dalam kajian daurah kita kali ini kita ingin membahas tentang metode dakwah di sunnah. Yang barang siapa dakwahnya didirikan di atas metode dakwah di sunnah ini, maka dia sebagai ahlus sunnah dan dakwahnya biiznillah dengan izin Allah jika dilaksanakan dengan ikhlas maka amalan itu atau dakwah tersebut menjadi amalan soleh yang diterima di sisinya. Nah, sebelum saya memasuki rincian metode dakwah ahli sunnah, perlu saya ingatkan bahwa demi lebih sempurnanya faedah-faedah yang akan kita kaji bersama ini mungkin nanti di tengah-tengah kajian akan ada ujian-ujian mendadak ya. akan ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kalian bertanya kepada saya maka saya yang akan bertanya eh, nanti tentang dalil, tentang ayat, tentang hadis tentang siapa sahabatnya, siapa yang meriwayatkan, apa makna ini, apa makna itu, ya. Barakallahu fikum. Jadi siap-siap untuk ujian. Metode dakwah di sunnah yang pertama dan utama adalah bahwa ahli sunnah dalam dakwah mereka memprioritaskan ad-da'wah ila tauhid dan at-tahdziru minasy-syirik bahwa dakwah ahli sunnah itu memprioritaskan dakwah mengajak umat untuk bertauhid membenarkan dan meluruskan tauhidnya kepada Allah dan di waktu yang sama memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Apa sebabnya? Yang pertama karena memang demikianlah dakwah para nabi. Ini alasan pertama. Karena memang demikianlah dakwah para nabi dan rasul selalu memprioritaskan seruan kepada tauhid untuk hanya beribadah kepada Allah, untuk hanya berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam segala bentuk ibadah. Dan memperingatkan umat dari bahaya syirik menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam berdoa di dalam beristighatsah, beristi'anah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad demi Allah karena lam pada kalimat laqad merupakan lam jawabul qasam. Lam yang menunjukkan bahwa sebelumnya ada qasam, ada sumpah. Seolah-olah ayat ini mengatakan wallahi laqad demi Allah sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul apa misi dakwahnya yang paling utama ani'budullaha agar mereka hanya beribadah kepada Allah mentauhidkan Allah wajtanibut taghut dan agar mereka menjauhi at-taghut apa itu at-taghut At-taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillah. Taghut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Itu namanya taghut. Baik itu manusia ataukah jin ataukah pohon ataukah yang lainnya. Semua yang diibadahi selain Allah itu adalah taghut. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Demikian Allah menyatakan bahwa setiap umat diutus kepada mereka seorang rasul. Misi utamanya mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat bersifat global. Setiap nabi, begitu juga ayat yang lainnya yang menjelaskan kepada kita secara global bahwa dakwah setiap nabi itu adalah dakwah menuju kepada at-tauhid.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 Maka di dalam surat Al-A'raf Allah merinci dakwah masing-masing nabi. Disebutkan pertama tentang Nuh. Allah menyatakan Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya untuk berdakwah. Maka Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah satu-satunya, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia Allah Subhanahu wa taala." Begitu juga tentang kaum 'Ad Allah mengatakan wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu dan telah kami utus pula kepada kaum 'ad Nabi Hud maka Nabi Hud berkata dalam dakwah dalam prioritas dakwahnya adalah wahai kaumku beribadalah kepada Allah satu-satunya yang tiada sesembahan selain Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada kaum Tamud. Allah mengatakan wa ila Tamud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Tamud kami utus Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh berkata kepada mereka dalam dakwahnya, "Wahai kaumku, tauhidkanlah Allah Beribadalah kepada Allah satu-satunya. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak diibadai kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kepada kaum Madian. Qala wa ila Madian akhahum Syuaiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dengan makna yang sama, diutuslah kepada kaum Madian Nabi Allah Shuaib dengan misi dakwah yang sama, tauhid. Sehingga dengan itu setiap dakwah yang mengaku dakwah al-haq pasti dan harus mengikuti metode dakwah para nabi. Yang diperintah oleh Allah untuk memprioritaskan at-tauhid. Agar umat itu benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Agar umat tidak lagi berdoa kepada pohon agar umat tidak lagi berdoa atau bertawakal kepada batu atau tidak lagi umat bertawakal dan berdoa kepada jin tidak lagi berdoa, bertawakal, meminta keselamatan dan kesehatan kepada seorang soleh yang telah dikubur. Nah, semua itu oleh para nabi dan para rasul dilarang dalam dakwahnya. Sehingga alasan pertama, Kenapa dakwah ahli sunnah dalam metodenya mengedepankan dan memprioritaskan tauhid? Karena demikianlah dakwah para nabi dan para rasul. Alasan yang kedua atau sebelum saya menginjak pada alasan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Nabi Muhammad di dalam dakwahnya Beliau juga mencontohkan kepada kita untuk mengedepankan tauhid. Di tengah-tengah Quraisy banyak kemungkaran. Di tengah mereka ada riba. Berjalan muamalah riba di kaum jahiliyah Quraisy. Di tengah-tengah mereka ada khamr. Mereka tidak canggung untuk memakan babi, di tengah-tengah mereka ada perzinahan. Di tengah-tengah mereka ada pembunuhan. Saling membunuh. Dan berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya. Namun ketika Nabi Muhammad memulai dakwahnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya ayuhal muddatsir kum faandhir Warabbaka fakabbir wa fatahhir. Warrujza fahjur. Warrujza fahjur di dalam surat Al-Muddathir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Peringatan pertama, seruan dakwah pertama ketika Rasulullah bangkit untuk memulai dakwah adalah ajakan kepada tauhid dan larangan dari perbuatan syirik. Begitu juga ketika turun ayat wa anzir ashiratakal akarabin dan berilah peringatan dari keluarga dekatmu wahai Muhammad maka Nabi Muhammad suatu hari naik ke sebuah bukit yang ada di lembah kota Makkah apa yang diserukan oleh Nabi apakah Nabi mengatakan wahai Quraisy tinggalkan transaksi riba. Wahai Quraisy, khamr itu haram. Wahai Quraisy, pembunuhan itu haram. Tidak, bukan itu yang dimulai oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai sekalian bangsa Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah pasti kalian akan selamat. Watruku ma qalahu aba'ukum dan tinggalkan doktrin-doktrin nenek moyang kalian yang mendoktrin kalian untuk melakukan ritual ibadah kepada selain Allah. Demikian Nabi memulai dakwahnya. Tapi Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan yang dimaukan oleh Nabi dan orang-orang Quraisy tahu faham apa maksud Rasulullah bahwa maksud Nabi adalah kalau kami mengucapkan la ilaha illallah berarti kami harus meninggalkan kebiasaan bernagar untuk orang-orang soleh yang ada di sekitar Ka'bah monumennya Berarti kami tidak boleh lagi untuk berdoa kepada Allah melalui wasilah, perantara, latta, ataupun perantara waddan waswa'an wa yaghutha wa ya'uqa nasra. Nama-nama orang soleh yang telah wafat, yang kemudian diabadikan, dikenang dengan dibuatkanlah monumen atau patung-patung yang kemudian diletakkan di sekitar Ka'bah. Abu Jahal faham. Abu Lahab faham maksud Nabi ucapkan la ilaha illallah. Maka mereka tidak mau. Maka Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'tana. Waktu itu Quraisy berkumpul mendengar panggilan Rasulullah karena yang memanggil ini seorang yang amin. Seorang yang dikenal sejak kecilnya sebagai anak yang jujur. Mendengar panggilan Muhammad bin Abdullah memanggil kita. Maka mereka berkumpul meninggalkan berbagai pekerjaannya. Ketika mereka telah berkumpul. Nabi Muhammad yang itu merupakan atau masih keluarga dekat Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Masih di satu kabilah Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah watruku ma qala aba'ukum tuflihu." Maka Abu Lahab diriwayatkan sambil menepuk tangannya begini mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini kau kumpulkan kami?" Dalam beberapa kitab tafsir beberapa mufassirin menyebutkan bahwa inilah sebab nuzul, sebab turunnya surat Tabbat yada abi Nah, mereka faham bahwa Nabi Muhammad menginginkan atau Muhammad bin Abdullah itu menginginkan dari kami untuk tidak lagi kami ketika akan pergi safar perjalanan datang kepada Latta meminta barokah yang ada di dekat Ka'bah. Tidak lagi kami meminta kepada orang-orang soleh yang ada di sekitar Ka'bah itu meminta keselamatan dan meminta kelapangan rezeki. Tidak. Kami tidak boleh lagi. Kalau kami mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh lagi menjadikan orang-orang soleh ini sebagai perantara. Sebagai penghubung. Ibadah kami kepada Allah Ikhwani fiddin Allah wa Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Karena pembahasan kita bukan pembahasan tentang rincian tauhid, hanya sekadar menyebutkan bahwasanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mementingkan dan memprioritaskan tauhid dan mentahdir memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Ikhwani fi din, azan Allah wa iyyakum. Antum. Nah. Alasan pertama kenapa dakwah di sunnah berdiri di atas prinsip mengedepankan tauhid. Alasannya Nah, antum. Karena demikianlah dakwah para para nabi. Jazakallahu khairan. Itu yang pertama. Ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum masih dalam contoh teladan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam proses dakwahnya hingga dari awal hingga akhir selalu mementingkan tauhid. Kalau tadi di awal dakwahnya maka saya sebutkan akhir dakwah beliau menjelang wafat Rasulullah melarang umat dari segala wasilah, dari segala media yang dapat mengantarkan umat kepada kesyirikan agar tidak merusak dan mengganggu tauhid mereka. Maka di saat Rasulullah sudah sakit dalam keadaan yang sangat parah menjelang kematian beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang berdempetan langsung dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itu pulalah beliau wafat sebelum wafat beliau meminta kepada Aisyah untuk menutupi wajahnya dengan sehelai kain. Maka di saat Rasulullah merasakan pengap, sulit bernafas, maka beliau membuka kain tersebut yang menutupi wajahnya. Seraya mengucapkan, La'anallahu al-Yahuda wal-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Ditutup lagi oleh Nabi. Qala falamma igtama biha, igtama biha. Qalat falamma igtama biha kasyafaha. Ketika Rasulullah merasakan pengap, sulit bernafas, dibuka lagi kain penutup itu dan yang keluar dari lisan Nabi sama seperti yang sebelumnya la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasara. Kenapa? Apa karena mereka penghasilannya dari riba? Apakah mereka jual beli khamer? Apakah karena mereka itu makan makanan haram? Ataukah mereka saling membolimi antar sesama mereka? Bukan. Yang disebut oleh Nabi karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kalau Yahudi masih kuburan para nabi yang dijadikan masjid. Berbeda tentunya umat di zaman ini. Kuburan-kuburan yang tidak jelas. Siapa si penghuni kubur? Malah dikeramatkan dan dijadikan atau dibangun di sana masjid tempat sholat. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa Rasulullah tidak pernah berhenti dari upaya mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Kenapa dilarang umat ini membangun masjidnya di atas kubur orang-orang soleh? Apa sebabnya? Di samping karena itu adalah sunnah Yahudi dan Nasoro, metode Yahudi dan Nasoro dalam beribadah. Yang kedua itu merupakan kesyirikan atau wasilah kepada kesyirikan yang akan menyeret orang-orang yang ada di sana untuk mengagumkan penghuni kubur hingga menjadikannya sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kalimat-kalimat terakhir, wasiat-wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan tauhid hingga menjelang wafatnya. Begitu juga dalam kesehariannya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu qala Kunna fi safarin ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dahulu kami dalam sebuah perjalanan safar menuju medan tempur perang Hunain. Nah, wa kunna wa ahdin bil kufur. Kami pada waktu itu yang selevel dengan beliau masih dekat masa keislamannya dari masa kekufuran. Masih baru. Walil musyrikina sidratun yanwutuna biha aslihatahum wa yaqufuna indaha yuqalu laha datu anwab Dan dahulu ketika mereka masih musyrik. Musyrikin memiliki sebuah pohon yang diagungkan, yang diyakini keramat, diyakini mengandung barokah. Diberi nama pohon tersebut dengan Datu Anwar. Dahulu kaum musyrikin, kata Abu Waqid al-Laythi, ya, sering menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut digantung. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan barokah. Agar ketika peperangan pedang atau tombak mereka, panah mereka lebih tepat sasaran. Mereka menunggu di sana. Pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka digantungkan di pohon yang namanya Zatu Anwab. Dalam rangka mendapatkan barokah. Kala pamararna bisidratin Fakulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwar kama lahum zatu anwar. Wahai Nabi, suatu hari tiba-tiba dalam perjalanan itu kami melewati sebuah pohon sidr, pohon bidara. Kami teringat dengan kebiasaan dan ritual adat di masa kami masih musyrik. Maka kami meminta kepada Nabi, Nabi, jadikanlah pohon ini sebagai datu anwat. Sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya pohon yang namanya datu anwat. Untuk kami bisa menggantungkan senjata-senjata tempur kami di situ untuk mendapatkan barokah. Masih melekat. Adat istiadat lama di sebagian sahabat ini. Maka Rasulullah tidak kemudian membiarkan keadaan itu berlalu berlarut-larut. Karena pasukan ini akan menuju medan tempur, tidak kemudian Nabi mengatakan ditunda saja. Nanti kalau sudah pulang dari pertempuran, kita akan berbicara dalam majelis ilmu di masjid. Nanti kita akan menjelaskan masalah ini enggak. Tidak ditunda oleh Nabi. Sedikit pun tidak ditunda permintaan mereka itu dijelaskan. Qala Allahu Akbar. Dimulai dengan takbir yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara besar. Yang mereka minta itu adalah sebuah kemaksiatan besar. Tidak kemudian Nabi mengatakan, gini ya, sabar. Nanti sini sini sini dengarkan ya. Uh, jangan seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, nggak gitu Langsung Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Inna sunan. Kultum kama qalat Ban Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qawmun tajhalud. Para sahabat mendengar ini pengingkaran dari Nabi yang cukup serius dimulai dengan ucapan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Nabi, apa yang kalian ucapkan ini, apa yang kalian minta, kalian yakini ini adalah persis seperti ideologi, seperti keyakinan kaum Bani Israel ketika mereka meminta kepada Nabi Musa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Ij'al lana ilahan, jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka pengikut Firaun itu memiliki sesembahan maka Nabi mengatakan atau Nabi Musa menjawab innakum qaumun tajhalun sungguh kalian ini adalah orang-orang yang jahil subhanallah perhatikan baik-baik hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini ternyata perbuatan meminta barokah kepada selain Allah, meminta barokah kepada makhluk. Kalau kata filsafat, pohon itu adalah hamba Allah yang tidak pernah berdosa. Dia selalu bertasbih, selalu bertahmi, maka dia mengandung barokah. Ini kata filsafat yang sekarang diberi nama dengan filsafat Islami. Ya. Nah, maka pada kaum musyrikin ada keyakinan-keyakinan seperti ini. Atau kalau yang arahnya itu ke arah animisme Islam tapi masih melekat keyakinan-keyakinan lamanya. Ya. Karena misalkan negeri kita ini pendahulu negeri ini kalau nggak Hindu ya Buddha atau ani animisme masih melekat keyakinan-keyakinan lama. Pohon ini ada penunggunya. Pohon ini ada penjaganya. Maka Nabi Musa alaihissalam men menjawab atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan sebagian sahabatnya untuk menentukan dan menunjuk satu pohon bidara agar mereka bisa menggantungkan senjata-senjata tempurnya di sana seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Jadikan bagi kami sesembahan. Jadikan bagi kami Tuhan. Seperti mereka juga memiliki sesembahan atau Tuhan. Jadi, sikap mencari barokah kepada selain Allah atau dari selain Allah pada hakikatnya telah menjadikan hal itu sebagai sesembahan tempat meminta perlindungan keselamatan keberhasilan kemenangan dan yang lainnya yang seperti ini banyak di masyarakat kita kalau yang diminta oleh para sahabat pada waktu itu adalah sebuah pohon di negeri kita juga ada pohon-pohon yang diyakini sebagai pohon keramat pohon yang barokah dan berkembang. Tidak hanya pohon, bahkan benda-benda keris misalkan. Akar bahar dan berbagai jimat-jimat yang lainnya. Barang siapa yang melakukan itu pada hakikatnya dia telah menjadikan bagi Allah tandingan atau saingan sekutu di dalam beribadah. Maka Nabi mengatakan Allahu Akbar. Kultum innaha sunan. Kama qalat Bani Israel li Musa. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ternyata Nabi Muhammad sangat mementingkan tauhid. yang semisal ini banyak sekali dalam bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita melihat tentang poin ini, atau sebelum saya menyebutkan apa yang saya maksud ini, alasan kedua kita selesai dari alasan pertama, kenapa dakwah di sunnah mementingkan tauhid Karena kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid dapat menggugurkan keimanan seorang hamba. Kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid dapat menjadikan seluruh amalan muslim seluruh amalan hamba akan terputus dan tertolak betapa sayangnya dia beribadah siang malam, berzikir di waktu pagi dan petang, bersodako, berinfak, berdakwah, berjuang. Semua ibadah itu akan tertolak dan menjadi debu-debu yang berterbangan tidak bermanfaat di hari kiamat nanti. Allah menyatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an dan kami datang menemui berbagai amalan-amalan yang telah mereka lakukan berbagai amalan yang telah mereka lakukan kemudian kami jadikan berbagai amalan itu bagaikan debu-debu yang berterbangan kenapa sebabnya dijelaskan oleh para ahli tafsir Dikarenakan amalan tersebut telah dikotori oleh dosa-dosa kesyirikan. Keyakinan-keyakinan yang kurafat. Akidah-akidah yang menyimpang. Akhirnya seluruh amalan dia batal. Terputus dan tertolak. Ikhwani fiddin azani Allah wa Sebelum saya melanjutkan permasalahan ini, pertanyaannya adalah Abu Hudzaifah. Hadis terakhir yang kita sebutkan. Siapa sahabatnya? Abu Waqid Al-Laitsi. Nah, yang meriwayatkan siapa? Al-Imam Tirmidzi. Jazakallahu khairan. Nah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. kesyirikan dapat membatalkan seluruh amalan. Oleh karena itu, dakwah kepada tauhid dan larangan keras dari kesyirikan, mencegah umat dari kesyirikan sifatnya emergensi. Tidak bisa ditunda. Karena kita kasihan kepada umat. Kasihan kepada mereka yang sholat, yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah yang sudah berhaji dan berumrah, yang berzikir dan tilawatul Quran, yang bersodako dan berinfak. Emergensi agar amalan mereka semuanya diterima oleh Allah. Jangan sampai tertolak dan merugi gara-gara dia berbuat kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengerti itu adalah kesyirikan. Maka dakwah tauhid mesti ditekankan kepada umat di berbagai majelis, di masjid-masjid, di kajian-kajian, dalam tulisan-tulisan, majalah, buku terjemah, buku karya, buletin, dan yang lainnya. Dalam media-media yang lainnya, cetak maupun elektronik, ditanamkan dan diseriusi, diprioritaskan dakwah kepada tauhid dan larangan keras dari kesyirikan secara rinci. Kalau kemarin sempat kita bahas hadis Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, tukang tebak, mobilnya hilang, datang ke tukang ramal. Siapa yang mencuri? Pencurinya ada di mana, Pak? atau Pak Yai, Pak Habib, Pak Ustaz. Ada di mana pencurinya? Oh, pencurinya ada di Paluku. Pakai baju merah. Kejar sana, lapor polisi di tempat tersebut. Nah, percaya dia. Yakin dia. Mengimani berita dari si dukun, si tukang ramal ini tadi maka kata Rasulullah, dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Perdukunan semisal ini sekarang tersebar. Percaya kepada tukang ramal yang meramalkan memberitakan secara dusta berita-berita gaib beredar di masyarakat kita. Baik di kalangan rakyat biasa, grassroots katanya, akar rumput, masyarakat bawahan yang tidak berpendidikan sampai kepada masyarakat tingkat atas sekalipun. Ketika saya berceramah seperti ini di salah satu masjid di Kendari, subhanallah seusai men, e, muhadarah menjelang sholat isya, seorang bapak tua nampak penampilannya adalah seorang berpendidikan. Kemudian dia menyapa saya, gimana Ustaz? Baik, baik ya. Kata dia sambil dia berulang kali mengucapkan astagfirullah. Pak Ustaz, apa yang tadi Pak Ustaz sampaikan itu. Tentang kesyirikan. Dukun-dukun. Saya termasuk yang melakukannya. Terkhusus di hari-hari atau menjelang pemilu. Karena kebetulan beliau adalah yang pernah mencalonkan sebagai wali kota ataukah bupati. Saya lupa. Saya dan teman-teman saya yang lainnya juga melakukan itu Pak Ustadz. Tapi saya tidak mengerti bahwa itu adalah dosa, bahwa itu adalah kesyirikan. Subhanallah. Bifadlillah. Dengan hanya keutamaan dan hidayah dari Allah. Karena dakwah tauhid seorang terselamatkan dari perbuatan syirik yang bisa membatalkan sholat dia, puasa dia dan ibadah-ibadah dia. Dia termasuk takmir masjid. Rajin di masjid, dalam keadaan masih berkeyakinan keyakinan-keyakinan syirik itu tadi. Ikhwani fiddin, berapa banyak orang semisal ini berkat tentunya dengan hidayah Allah kemudian dakwah dakwah ahli sunnah di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai negeri selamat dari perbuatan syirik yang membahayakan. Dari akar rumput sampai orang-orang berpendidikan Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Di anak-anak sekolah misalkan. Apa yang dikenal dengan ramalan bintang. Kemarin sempat kita singgung di salah satu kajian kita. Anak-anak sekolah ini yang lahirnya bulan ini atau bulan itu maka bintangnya ini dan itu. Kamu bintangnya Scorpio, kamu bintangnya apa? apalagi Taurus. Nah, kamu ini dan itu. Kalau Taurus itu berarti nanti masa depan kamu akan begini dan begitu. Pekerjaan kamu nanti begini, jodoh kamu begitu. Dibaca. Kadang-kadang melalui majalah, kadang-kadang melalui eh, media-media uh, yang beragam. Nah, masuk ke rumah-rumah muslimin, ke anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, Sampai-sampai tidak sedikit anak sekolah yang punya gantungan kunci sepeda motornya, ya. Itu sesuai dengan bintangnya. Kalau bintang dia Scorpio, gantungan kunci lemari atau sepeda motornya pakai gambar Scorpio. Nah, kalau bintangnya dia Taurus, maka gantungan kuncinya juga demikian. Subhanallah, padahal itu adalah kesyirikan menjadikan bagi Allah sekutu, menjadikan bagi Allah tandingan dalam perkara ilmu gaib, dan itu adalah kesyirikan. Kalau dahulu orang datang ke dukun, itu harus datang ke desa-desa, ke kaki gunung sana, lereng gunung sana. Dan dukun biasanya kalau dulu rambutnya panjang, kukunya panjang. Kalau sekarang tidak demikian. Dukun sudah berdasi. Iya, pakai jas. Nah, pakai sorban. Nah, tampil di televisi. Punya web-web khusus para dukun. Ya. Sudah canggih. Sehingga penyebarannya sangat luar biasa. Karena itu dakwah ila tauhid dan tahzir dari kesyirikan, peringatan keras dari kesyirikan itu harus lebih gencar di tengah umat ini melalui berbagai media dan upaya. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Demikian dakwah ahli sunnah wal jamaah. Selalu mengedepankan tauhid dan tahdir dari syirik. Berbeda dengan beberapa dakwah yang dilakukan oleh beberapa kelompok dakwah di zaman ini. Kita ambil contoh misalkan kelompok yang menamakan dirinya dengan jamaah atau tabligh menamakan dirinya sebagai jamaah dakwah. Kita lihat apakah metode dakwah mereka dalam poin ini yaitu tentang apa? Dakwah tauhid dan tahzir dari syirikan. Sudah mencocoki dakwah para nabi, para rasul, Nabi Muhammad dan para sahabatnya ataukah tidak? Kita lihat. Jamaah Tabligh adalah sebuah kelompok yang lebih tepatnya tidak diberi nama jamaah tetapi diberi nama firqah. Diberi nama apa? Firqah. Apa arti firqah? Kelompok. Firqah tabligh ini adalah sebuah firqah kelompok dakwah yang menamakan dirinya sebagai kelompok dakwah berdiri di atas akidah tarekat Naqsyabandiyah salah satu tarekat tasawuf, tarekat sufi yang bernama An-Naqsyabandiyah. Tarekat ini baik dalam zikirnya maupun amaliyahnya penuh dengan amal-amal kesyirikan. Nizamuddin salah satu pemimpin daripada tarekat An-Naqsyabandiyah ini sudah mati, kuburannya dibangun di situ masjid. Sama enggak dengan caranya Yahudi dan Nasoro? Sama. Di masjid itu pula didapati adanya kuburan-kuburan lain. Yang di sana jamaat tabligh tidak sedikit pun merasa canggung untuk sholat di situ. Melakukan kajiannya di sana. Zikirnya di situ. Dengan keyakinan-keyakinan bahwa ibadah di tempat itu lebih barokah dibandingkan ibadah di tempat atau di masjid yang tidak ada kuburnya. Subhanallah, persis yang diberitakan oleh Nabi. Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'. Hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Qulna Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah. Qala famanil qawm. Sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang seekor binatang yang diberi nama dengan abab mirip dengan biawak tapi bukan biawak, mirip dengan biawak tapi dia bukan biawak, diberi nama al dhab Dia suka bersembunyi di lubang, punya lubang khusus. Kalau seandainya mereka umat sebelum kalian masuk ke lubang al pasti kalian akan mengikuti jejak mereka. Menunjukkan bahwa umat ini betul-betul mengikuti jejak umat sebelum ini. Ditanya oleh sahabat, apakah yang kau maksud umat sebelum kita adalah Yahudi dan Nasara wahai Rasul? Siapa lagi selain mereka? Ternyata kita mendapati Yahudi dan Nasoro kebiasaannya menjadikan kubur-kubur para nabi, para rasul mereka sebagai masjid-masjid. Ternyata umat Islam mulai meniru yang seperti ini. Dan firqatut tabligh ini juga meniru jejak mereka dalam poin ini. Berbagai zikir dalam tarikat Naqsyabandiyah ini tadi berisi berbagai bentuk kesyirikan. Dan firqatut tabligh pun tidak merasa risih sedikit pun tentang permasalahan ini. Ikhwani fid din, yang mereka lakukan dalam dakwahnya adalah apa? Mengajak orang untuk berzikir. Terlepas dari zikirnya itu seperti apa. Itu kembali kepada masing-masing. Tapi ayo kita berzikir. Ayo kita sholat yang khusyuk. Dan yang lebih menuntut perhatian dari kita agar kita tidak tertipu bahwa firqatu tabligh ini tadi memiliki enam prinsip utama dalam dakwahnya. Enam prinsip utama dalam dakwah mereka. Seluruh kegiatan dakwah mereka harus kembali kepada enam prinsip ini. Prinsip pertama adalah kata mereka tahqiq al-kalimatit thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Luar biasa. Kata mereka, misi utama dakwah mereka adalah merealisasikan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Betapa indahnya kalimat ini jika terwujud Nah Namun Islam adalah agama yang tidak memperhitungkan pengakuan dan klaim. Islam adalah agama yang berdiri di atas realita. Umat Islam adalah agama yang mengedepankan hakikat setiap permasalahan. Bukan nama, bukan klaim, bukan pengakuan. Pengakuan firqot tabligh ini tadi menarik sekali. Prinsip dakwahnya adalah la ilaha illallah. Mungkin ada orang yang memberi syubhat. Lalu apa bedanya dengan kalian wahai ahli sunnah? Toh sama-sama mengajak kepada la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah itu butuh bukti. Menuntut amalan dan realita. Nah, tidak sekedar pengakuan. Dahulu Quraisy mengaku dan mengklaim bahwa mereka berada di atas dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yahudi juga mengklaim bahwa agama mereka, ideologi dan akidah mereka adalah berada di atas akidah dan ideologi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nasoro. Maka Allah menepis dan menolak semua klaim tersebut karena tidak ada buktinya. Realitanya tidak demikian. Allah mengatakan, "Maka na Ibrahim يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين tiga pihak langsung terbantah dalam satu ayat ini klaim tiga pihak dibantah oleh Allah dalam satu ayat tidaklah Nabi Ibrahim itu berada di atas ideologi atau agama dan akidah Yahudi dan tidak pula Nabi Ibrahim itu berada di atas ideologi Nasoro. Tetapi beliau itu adalah seorang yang hanif, yang bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan tidak pula Nabi Ibrahim itu bagian dari kaum musyrikin. Tiga pihak ini saling mengklaim. Yahudi mengklaim. Nabi Ibrahim, Nabi kita. Kita ini, agama kita, akidah kita, sama dengan akidah Ibrahim. Nasoro juga demikian. Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya mengklaim juga klaim yang sama. Semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan mereka, ritual mereka, ibadah mereka tidak sesuai dengan klaimnya. Nabi Ibrahim mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, sementara Yahudi, Nasoro dan musyrikin Quraisy menyeru dan mengajak kepada kesyirikan. Amaliah mereka pun amaliah yang dipenuhi dan didominasi oleh kesyirikan. Maka Islam juga demikian. Tidak mengakui klaim. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza Bukan dengan angan-angan kalian bukan dengan klaim-klaim kalian. Barang siapa yang berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran, maka pasti dibalas sesuai dengan perbuatannya tadi. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum. Kalimatut tauhid yang diklaim oleh firqatut tabligh ini tadi bukanlah kalimatut tauhid yang diinginkan dan diajarkan diserukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pengikut firqatut tabligh ini tadi, tidak sedikit dari mereka yang masih pakai jimat-jimat. Masih datang ke kubur-kubur. Meminta barokah. Ada di antara mereka yang meminta anak. Karena belum, dirizki, belum diberi rizki putra ataupun putri. Di antara mereka ada yang meminta kelapangan rizki. Di kubur-kubur yang mereka keramatkan baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Ketika mereka pergi ke Pakistan, pergi ke Bangladesh ataupun ke India, ya, dalam istimewa-istimewa tahunan mereka, mereka menyempatkan untuk datang ke kuburan Muhammad Ilyas, pendiri kelompok ini, ya, ataupun yang lainnya dari Barakallahu fikum Naam, kuburan-kuburan yang ada di sana mereka berdoa, meminta berbagai hajatnya kepada para penghuni kubur. Ini dari sisi amaliah mereka. Dan tentunya tauhid yang dimaksud oleh ahli sunnah di samping dalam bidang uluhiyah juga dalam bidang asma wa sifat. Sebelum itu ketahuilah dalam firqatut tabligh dalam keterangan resmi mereka ketika mendefinisikan la ilaha illallah dan bagaimana cara memahami dan menerapkan la ilaha illallah mereka mengatakan bahwa la ilaha illallah itu maknanya adalah la khaliqa illallah wala razika illallah wala mudabbira illallah bahwa la ilaha illallah yang mereka maksud adalah maknanya tiada pencipta selain Allah, tiada pemberi rizki selain Allah, tiada pengatur alam semesta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dijelaskan oleh salah satu ulama ahli sunnah Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulul Baligh fi at tahdhir min jama'ati tabligh. Naam. ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Apakah demikian makna la ilaha illallah? Seperti yang ditafsirkan oleh firqatut tabligh ini tadi. Dan mereka doktrinkan kepada anggotanya. La. Karena kalau makna la ilaha illallah adalah Tiada pemberi rizki kecuali Allah. Tiada pencipta alam semesta kecuali Allah. Dan tiada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Keyakinan ini sudah diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Bahkan Yahudi dan Nasara sekalipun dalam agama mereka meyakini bahwa Allah lah pencipta alam semesta pemilik alam semesta, pengatur alam semesta. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang penegasan permasalahan ini. Bahkan Allah mengatakan kepada nabinya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la Kalau engkau bertanya wahai Muhammad kepada kaum musyrikin itu, kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya, Coba tanyakan, siapa pencipta alam semesta ini? Siapa pencipta langit dan bumi ini? Pasti kata Allah, mereka akan menjawab, Allah. Dalam ayat yang lain, kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, tentang siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa yang mengatur peredaran alam semesta ini? Pasti kata Allah, mereka akan menjawab Allah. Kalau kau tanyakan wahai Muhammad dalam ayat yang lain, milik siapa ini? Alam semesta, lautan, bumi, langit, gunung-gunung, pohon dan yang lainnya. Milik siapa? Pasti mereka akan menjawab Allah. Itu orang-orang musyrikin yang sering salah kaprah. Orang memahami bahwa musyrikin jahiliyah Quraisy itu seolah-olah seperti orang-orang komunis yang sama sekali tidak beriman akan adanya pencipta. Seperti Lenin ya, dan yang lainnya. Tidak. Mereka mengira bahwa kaum jahiliyah Quraisy itu seperti orang-orang Hindu yang sama sekali tidak mengenal Allah. Seperti orang-orang Konghucu, orang-orang penyembah matahari, bukan. Orang-orang Quraisy penduduk Mekah di negeri mereka ada Ka'bah. Di kampung mereka ada Masjidil Haram. Sebelum Nabi Muhammad lahir. Abu Jahal sudah lebih kenal Ka'bah dulu dibandingkan Nabi Muhammad. Siapa yang membangun Ka'bah? Nenek moyang Abu Jahal. Secara nasab. Yaitu Nabi Ibrahim bersama putranya penduduk Mekah Quraisy itu keturunan Ismail bin Ibrahim. Ka'bah ada di mereka. Mereka juga melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tawaf yang sudah dicampur aduki oleh berbagai bid'ah, berbagai kemungkaran dan keyakinan-keyakinan syirik. Nah, itu orang-orang Quraisy. Nah, firqatut tabligh menafsirkan la ilaha illallah yang Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan ajakan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan orang-orang Quraisy tidak mau mengucapkannya. Kenapa nggak mau? Apa karena Abu Jahal dan Abu Quraisy yang lainnya itu tidak beriman bahwa Allah pencipta langit dan bumi? Bukan karena itu. Kalau seandainya Nabi Muhammad menafsirkan la ilaha illallah tidak ada pencipta, tidak ada pemilik dan pengatur, pemberi rizki alam semesta ini kecuali Allah. Gak ada perang Uhud, gak ada perang Badr, gak ada hijrah, gak ada permusuhan antar mereka. Karena sepakat, ya, sepakat, aman-aman saja. Nabi tidak akan terusir dari Mekah sampai hijrah ke Madinah meninggalkan kampungnya. Tidak akan terjadi perang Badar di mana sebagian sahabat berhadapan dengan keluarga kerabat dekatnya nggak akan terjadi kalau makna la ilaha illallah seperti yang ditafsirkan oleh firqatul tabligh nggak ada perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq nggak akan terjadi karena semua adalah satu. Sama-sama menyembah sang pencipta alam, kata mereka. Sama-sama mengakui tiada pemberi rizki kecuali Allah Subhanallah firqatul tabligh ini menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran seperti ini yang Abu Jahal pun tidak mengingkarinya. Bukan itu tauhid yang dimaksud. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka metode dakwah Ahlussunnah mengajak dan menyeru umat kepada tauhid untuk hanya beribadah, berdoa, beristighatha, beristiana, bertawakal, takut hanya kepada Allah satu-satunya tanpa perantara-perantara makhluk siapapun makhluk itu. Nah, oleh karena itu orang-orang Quraisy yang kebiasaannya adalah kalau mau berdoa kepada Allah, doanya kepada Allah, tapi mereka harus menyebut nama-nama orang-orang soleh yang sudah termonumenkan, terabadikan perjuangan dan kebaikan mereka melalui patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, kalau mau berdoa di sebelah mereka, di dekat mereka, bernadar dulu, punya seekor kambing dinadarkan, agar mereka punya anak yang baru lahir ini sehat. Nanti yang satu bernazar onta untuk orang-orang soleh tersebut agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak jumlah hewan ternaknya. Demikian keyakinan-keyakinan mereka. Ketika Nabi Muhammad menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini kata mereka jawabannya coba Abu Jahal itu, Abu Lahab dan kawan-kawan. To the point karena mereka paham bahasa Arab. Apa makna la ilaha illallah? Paham mereka. Langsung mereka menjawab Wahai Muhammad, kita ini tidaklah beribadah kepada mereka. Kecuali hanya agar mereka lebih mendekatkan diri-diri kami, ibadah dan amal soleh kami kepada Allah. Sehingga amal soleh kami lebih diterima oleh Allah, doa kami lebih didengar oleh Allah. Itu, kenapa kamu larang ini? Sekarang terjadi enggak di zaman kita? Kalau mau berdoa harus menyebut nama-nama orang soleh. Wala wabijahi Muhammad. Dengan kedudukan Nabi Muhammad, Ya Allah, berilah kepadaku rizki. Dengan kedudukan dan kehormatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, berilah kepada kami anak keturunan. Yang satu lagi menyebut nama Syekh tarikatnya yang lain. Yang ini menyebut nama Syekh tarikatnya. Dan seterusnya. Ini semua bertentangan dengan tauhid. Dalam firqatut tabligh semua ini ada dan bukan suatu kemungkaran dalam pandangan mereka. Disebutkan juga ini salah satu dari berbagai bukti yang menunjukkan bahwa makna prinsip pertama jamaatul tabligh yaitu tahqiq al kalimatit thayyibah mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah bukan sesuai dengan makna yang syar'i adalah pengalaman beberapa pihak yang pernah melakukan khuruj bersama mereka. Salah seorang di Saudi sana pernah karena ketidaktahuannya melakukan huruj bersama mereka. Ketika sampai di suatu masjid, sebagaimana kebiasaannya diminta untuk memberikan nasihat. Mau iboh hasanah. Silahkan. Si fulan. Orang yang tadi ini. Tapi sebelum naik, dia memberikan ceramah. Diingatkan oleh wakil amir. Amir jamaah, amir kelompok. Dalam safar tersebut. Tolong ingatkan si fulan agar tidak berbicara tentang kesyirikan-kesyirikan. Tolong ingatkan si fulan untuk tidak berbicara tentang tauhid uluhiyah. Karena ini akan menimbulkan perpecahan. Perlu antum ketahui dalam pandangan firqatut tabligh bahwa dakwah kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan ini adalah bentuk dakwah yang akan menimbulkan perpecahan dan larinya umat dari kelompok mereka. Mereka punya prinsip bahwa ayyu syai'in yusabbibun nufrah awil furqa awil ikhtilafi baina itsnaini fahuwa mulgha an manhajil jamaah. Segala sesuatu kata mereka yang dapat menyebabkan larinya manusia dari dakwah mereka, menyebabkan perpecahan dalam dakwah mereka, maka yang seperti ini harus dihilangkan dari prinsip dakwah jamaah kita. Jadi ketika kita berbicara tentang tidak bolehnya datang ke dukun-dukun, para tukang ramal, yang pakai serban. Sementara sebagian mereka ikut huruj. Sebagian mereka sudah berhasil direkrut untuk ikut keluar berdakwah. Kalau kita bicara ini nanti ada perpecahan, ada perselisihan. maka jangan bicara tentang larangan datang ke dukun. Berbicara tentang larangan berdoa berwasilah kepada penghuni kubur. Jangan. Karena sebagian kita rajin melakukan wisata religi. Ya. Tahu wisata religi? Ya. Datang ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Dari satu kota ke kota lain. Bahkan seberang provinsi. Jangan bicara tentang ini. Ini menimbulkan perpecahan. Loh, ini bertentangan dengan tauhid di ya, akhir Jangan. Kalau antum memaksa, yang tadinya wajahnya lembut, yang tadinya ikromul muslimin katanya di antara enam prinsip tersebut, ya, ikromul muslimin, penghormatan, pemuliaan kepada muslimin, sopan. Tapi ketika antum mulai menyuarakan tauhid, mulai berbicara tentang bahaya syirik, mulai berubah wajahnya. Ya. Mau tanya dalil, ini dalilnya pakai bogem, pakai tinju. Nah, nah ini lupa kepada prinsip ikramul muslimin. Bukannya lupa tapi itu adalah prinsip yang dibuat-buat. Ketika ada satu pihak yang dianggap oleh mereka akan membongkar kedok kebobrokan dakwahnya, sudah lupa lagi dengan sifat lembut. Sudah lupa dengan sifat lembut. Barakallahu fikum ikhwani fiddin. Ini dalam perkara tauhid uluhiyah. Sementara dalam makna tauhid yang dikandung oleh metode dakwah di sunnah adalah meliputi juga tauhidul asma was sifat. Mentauhidkan Allah dalam perkara nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sesuai dengan bimbingan as-sunnah sesuai dengan bimbingan Al-Quran, sesuai dengan bimbingan para sahabat Nabi. Tidak mungkin dilakukan ini. Antum berbicara, Aynallah. Antum menyampaikan bahwa Allah itu fis Bahwa antum menyampaikan Allah itu beristiwa. Di atas arusnya. Nah, jangan bicara ini. Karena di tengah-tengah umat dan di tengah kelompok mereka. Ada orang-orang yang berpaham asyari. Maturidi yang mereka sangat menentang keyakinan Allah beristiwa di atas arusnya. Jangan antum berbicara tentang ini. Ini adalah model dakwah yang akan memecah belah umat katanya. Ya subhanallah. Nah. Di, di dalam mereka sifat-sifat Allah itu adalah wujud kidam baqa. Al-mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsih dan yang lainnya dari bentuk sifat-sifat Allah yang tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan konteks seperti itu. Ketika antum menyatakan bahwa itu adalah pembagian dan penyebutan sifat-sifat Allah yang beda, yang tidak pernah diajarkan dalam Sunnah. Tidak ada dalil dalam Quran maupun Sunnah bahwa diantara sifat Allah itu adalah tidak. Nggak ada. Allah nggak pernah menyebutkan itu. Mereka mengatakan, lah ini tidak boleh. Sehingga dakwah mereka bukan dakwah tauhid. Anehnya, firqatut tabligh ini perlu antum ketahui, mereka juga bertumbuh kembang secara subur di negeri Iran. Di negeri yang ahlus sunnah di sana tidak bisa dengan bebas menjalankan sunnah, berkeyakinan dengan keyakinan sunnah, kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Sementara firqatut tabligh bisa masuk ke negeri Iran yang syiah rafidah, ya, dengan bebas dan leluasa, nah, tanpa ada rintangan. Ini suatu keanehan. Ketika antum mengingatkan, jangan tidak dibenarkan seorang menghina sahabat Nabi. Jangan, jangan. Ini nanti menimbulkan perpecahan. Subhanallah. Kita melarang umat untuk menghina seorang dari sahabat Rasul dilarang. Kenapa? Keyakinan mereka ini akan menimbulkan perpecahan. Sehingga firqatut tabligh yang secara akidah berdiri di atas akidah tarikat sufia terkhusus tarikah naqsyabandiyah dakwah mereka bukanlah dakwah tauhid justru dakwah mereka bertentangan dengan dakwah tauhid bagi mereka biasa apa yang namanya berdoa di kubur, meminta kepada penghuni kubur, sholat di masjid yang ada kuburnya, bukan sebuah pantangan bagi mereka. Bagi mereka suatu hal yang biasa orang memakai jimat menggantungkan tawakalnya kepada benda-benda dan berbagai keyakinan khurafat-khurafat lainnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini di satu sisi adalah dakwah firqatut tabligh. Nah. Barakallahu fikum. Sebelum kita mengambil waktu untuk istirahat ada pertanyaan antum tafsir kalimat la ilaha illallah dalam pandangan jamaah tabligh apa bahwa tidak ada pencipta alam kecuali Allah tidak ada pemberi rizki kecuali Allah dan seterusnya apakah penafsiran ini penafsiran yang benar salah.